956 Bintang Negara Semua Musik Indonesia Saya ini cara kembali lagi Seperti yang saya janjikan tadi ya Tapi kali ini saya kembali dengan membawa drama radio serial Kelanjutan dari Sabda Pandita Ratu Yang kali ini sudah memasuki episode ke-20 Dengan judulnya Rembulan dan Matahari Kira-kira bagaimana ya kelanjutan kisahnya Untuk tanggal 13 September 2014 Yang sudah jatuh di seri 581 dan juga 582 Saya ini Chandra dari Jalan Raya 88 Jejak Banyuwangi Mengucapkan selamat mengikuti jalan cerita. Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini. Tidak. Umam, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, Jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Mungkin terlalu cepat, tetapi kelak uh, aku akan datang lagi untuk melengkapinya dengan tata cara yang berlaku, adik. Eh, eh, barangkali eh, saya yang terlampau bodoh dan belum mengerti dengan apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan. Ah, Adi prihatin. Jawablah. Mungkin hanya dengan anggukan kepala. Atau kalau kau menolak, menggelenglah. Bagaimana kalau aku ingin mengajakmu untuk hidup bersama mengarungi hidup ini, adik? Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Dalam seri ke-579 ini, dengan para pemain, Nanang sebagai Diposari, Chris Urspon sebagai Rudra Bondo, Hari Akik sebagai Gajah Wengker, M. Abud sebagai Ken Arok, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Herman sebagai Pekatik Kuda, Rusli sebagai Paraji Gading, Elias sebagai Lambong, Rifki sebagai Samberwulung, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita weteng rasane tugel. Oh alah Didi, pencernaane wetengmu iku lho sing gak bener, sembarang dadi gak enak. Iki lho, ombe nono empro, cukup tes tes tes, lancar wis sembarangi. Tas tes tas tes, penake sampe ngomong empro. Empro manggata probiotik, hmm. nutrisi kesehatan Kanggung Jogo, metabolisme awak supaya nglancarno pencernaane weteng dadi maksimal. Oh. luka bakar ya iso, cukup diolesno nang bagian sing luka. Opo mana kanggo sing kena stroke, waras wis. Pro Manggata Probiotik paduan macam-macam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa deep squalen sing tidak siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes tes tes dicampurno minuman utawa makanan Diumbe sabentino metabolisme awak dadi bener. Sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun yang awak hilang, awak dadi seger, gak pegel wis. Empro Manggata Probiotik Nutrisi Kesehatan Baca aturan pakai Utut Gajah Wongker menyarankan agar Diposari dan Rudro Bondo singgah kepada Pokan Dandang Kandaga sebelum melarung keris Empu Gandring. Senopati Diposari dan Senopati Rudro Bondo sibuk menebak apa yang tersembunyi di balik tawaran itu. Jangan salah paham dulu, Nak Mas. Jika aku menawarkan kepada Nak Mas berdua untuk singgah terlebih dulu kepada Padepokan Dandang Kendaga di kaki Gunung Gangsir sebelum Nak Mas melaksanakan tugas melarung keris itu. Apakah dengan demikian berarti paman mempunyai kepentingan dengan keris itu? Jika disebut berkepentingan, mungkin memang berkepentingan anak mas. Akan tetapi yang jelas, kepentingan itu tidak berupa keinginan untuk menguasainya. Apalagi memilikinya. Panembahan adalah orang yang waskita dan berpandangan tajam. Mungkin sang panembahan akan bisa memberikan penjelasan yang berkaitan dengan sifat-sifat keris itu. Di mana bahkan Baginda sendiri mungkin tidak mengetahuinya. Uh, bagaimana Kakang Rudopondo? Aku tidak keberatan menerima tawaran itu. Sebenarnya lah hatiku sangat terusik oleh keberadaan sang penembahan. Sosok aneh yang banyak menyimpan rahasia. Aku ingin berkenalan dengannya. Jadi, kita singgah di Gunung Gangsir? Iya. Apa yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan karena kita telah menyimpang dari perintah Baginda. Namun, aku sependapat denganmu. Kita singgah ke Gunung Gangsir. Kita menghadap Sang Panembahan tanpa bermaksud membelokkan tugas kita untuk melarung empu gandring. Meskipun itu berarti jarak yang kita tempuh akan melingkar dan lebih jauh. Namun, bagaimana dengan paman? Aku akan tinggal di Singasari barang sehari lagi, nak mas. Aku akan berusaha mendapatkan keterangan bagaimana sikap Baginda Singasari itu terhadap Padepokan Dandang Kandaga. Waktu beranjak bergerak menuju ke hari yang semakin siang. Namun dalam waktu yang merambat tak terhambat itu, Ken Arok telah menceritakan kehadiran Rudra Bondo kepada Ken Umang. Diceritakan pula apa keperluan Rudra Bondo datang ke Singasari. Persoalan lenyapnya Anusapati telah sampai di Kediri. Dan Kakang Ranggalampitan mengutus Senopati Rudrobondo menghadap kepadaku untuk mendapatkan kejelasan apa sebenarnya yang telah terjadi. Nah, Ken Umang, kau bisa membayangkan bahwa persoalan itu telah mampu menggoyang negeri ini. Seharusnya Rangga Lampitan itu tidak usah ikut campur atau usil, tuanku. Sebuah kesalahan besar jika kau berpendapat begitu, Ken Umang. Eh, itu kan Dinda kok tambah langsing sekarang? Dulu dia kan gemuk. Terus, ih, Bau badannya juga gak sejep, Tapi kok... Sekarang dia tampak segar, wangi dan langsing. Itu dulu. Kalau sekarang saya mengkonsumsi teh manggata. Keluhan menstruasi, keputihan, haid yang tidak lancar, jadi hilang. Oh, teh manggata. Teh yang diolah secara higienis, tanpa bahan pengawet dan pewarna. Lihat, saya sekarang jadi langsing kan? Iya ya, jadi langsing. Bau badanmu juga harum. Dapat Dengarkan tema gata di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau depan Polsek Gambiran. Dapatkan juga di Apotek Kasih Farma, Timur Lampu Merah Jajak, Toko Laila Blok Agung, Selatan Jembatan Blok Agung, Salon Sansan, Barat Terminal Lama Genteng, Toko Timbul Jaya Muncar, Apotek Dunia Sehat, depan Terminal Jajak. Agar terlihat segar, harum dan menawan, minum teh manggata. Anusapati adalah seorang pangeran pati ia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Sebagai pangeran pati, ia berhak menggantikan aku menjadi raja jika aku berhalangan. Meski Anusapati masih bayi, akan tetapi ia mempunyai akar yang kuat di bumi Tumapel yang sekarang berubah menjadi Singasari ini. Rakyat memujanya, sebagaimana mereka memuja Ken Dedes. Jika ada sesuatu yang buruk terjadi pada Anusapati, maka tidak tertutup kemungkinan rakyat akan marah. Tuanku adalah raja. Tuanku tentu dapat menguasainya. Benar. Akan tetapi tentu saja itu bukan pekerjaan yang menyenangkan, Ken Umang. Aku tidak suka dengan hal-hal itu. Aku katakan hal ini berkali-kali kepadamu, Ken Umang, untuk kau camkan. Berhati-hatilah kau bertindak. Jangan berbuat seenakmu yang pada akhirnya malah akan mencoreng dirimu sendiri. Tetapi, bukankah terhadap Pangeran Pati itu Tuanku mempunyai sikap sendiri? Iya. Anusapati bukan anakku. Dan aku berharap kelak anakku sendiri yang akan menjadi penerusku. Penggantiku menduduki tahta kerajaan. Akan tetapi rentang waktu masih cukup panjang, Ken Umang. Masih cukup waktu untuk mengubah keputusanku membatalkan pengangkatan Anusapati dan menggantikannya dengan anakmu jika ia kelak telah lahir. Dan kemanakah Senopati Rudro Bondo itu sekarang? Aku telah memerintahkannya naik ke Gunung Kelut untuk membuang keris empu gandring di sana. Keris empu gandring? Iya, keris empu gandring. Kau ingat ketika menjelang peperangan antara Bedander dan Kediri, bersama-sama kau kuajak mengambil keris itu. Hamba tuanku, hamba masih ingat. Keris itu membawa sial. Itulah sebabnya aku perintahkan pada Diposari dan Rudro Bondo untuk melarungnya. Demikianlah, Ken Arok telah menceritakan persoalan Chris itu pada Ken Umang istrinya. Dan pada kesempatan berikutnya, Ken Umang kemudian juga menceritakan kepada para jigari. Nampaknya, perjalanan cerita itu akan menjadi sebuah hambatan bagi Diposari dan Rudro Bondo yang akan memanjat naik puncak Gunung Kelut untuk melarung keris Empu Gandring. Di bagian belakang istana, para jigading mengambil sebuah sangkar yang berisi burung dara. Wah, ternyata Kiai adalah penggemar burung piaraan. Benarkah itu, Kiai Paraji? uh, ah, sekedar menyalurkan kesukaan saja, Adi. Sebagaimana denganmu sendiri. Aku lihat juga mempunyai kesukaan tersendiri terhadap kuda. Dan itulah sebabnya Adi memilih menjadi pekati kuda ah. di Istana Singasari ini. Benar, Kiai. hmm. Orang tuaku yang telah tiada Dunia adalah seorang pedagang kuda yang berhasil. Oh, dari mendiang ayah, aku banyak mengenal sifat-sifat dan jenis kuda, Kiai. Nah, itulah sebabnya aku sangat memahami berbagai hal tentang kuda, Kiai. Uh, menurut pendapatku, hmm, kuda adalah binatang yang luar biasa ia mampu berlari terus-menerus pada jarak yang sangat jauh. Oh, oh, oh otot-ototnya sangat kuat. Meski harimau adalah binatang yang menakutkan, namun kekuatan berlarinya tidak seberapa dibandingkan dengan kuda, Kiai. Oh, apakah tidak lebih cepat harimau, ah, Adi? Ah, tidak, Kiai. Oh. Harimau berlari cepat hanya di saat memburu mangsanya saja, hmm, Kiai. Hmm, hmm, Akan tetapi, jika berlari untuk jarak yang jauh, harimau kalah dengan kuda. Bayangkanlah, Kiai, Apakah kira-kira harimau mampu berlari hingga ke diri? <laughs> ya, ya, ya, ya. Adi benar. Harimau seganas apapun tentu tidak akan sanggup untuk berlari dari Singasari ke Kediri. <laughs> Ah, namun kuda mampu melakukannya. Uh, jika demikian, sebaliknya denganku. Ya, aku gemar dengan memelihara burung akan tetapi aku tidak begitu banyak mengenal sifat-sifat burung itu. Oh. Aku hanya suka karena burung itu bisa ter dengan sayap-sayapnya dan binatang ini mampu mendayung angin, melesat di udara. Wah, apakah Kiai pernah berangan-angan ingin bisa terbang seperti yang dilakukan burung. <laughs> hmm. hmm pagi-pagi sudah senyum-senyum Nyanyi-nyanyi sendiri Ada apa toh Bayu? Gimana nggak senyum-senyum Hidup ini indah sekali Nah, nah, nah, nah Jatuh cinta lagi ya Mbak Yu Jatuh cinta apa toh? Kalau saya sekali Mas Warso ya tetap Mas Warso Ya terus Kok hidup ini indah? Gimana nggak indah? Mertua sudah sembuh, suami tersayang juga sudah sembuh, anak apalagi, semuanya jadi sehat. Oh, berkat Empro ya? Iya, Empro. Sekarang keluarga saya buktinya. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Katik kuda istana Singasari itu sibuk berbincang dengan para jiganing namun sebenarnya, para cikading sedang mencari kesempatan untuk melepas seekor burung dara. Dan ketika kesempatan itu didapat, karena pekatik kuda itu menerima setoran rumput, burung dara itu pun dilepas. Uh, pergilah. Sampaikan berita yang kau bawa itu pada Adi Samberwulung. Samberwulung tentu tahu apa yang harus dilakukannya. Burung darah itu terbang sangat cepat, berputar menanjak semakin tinggi, untuk kemudian melesat cepat sekali ke arah timur. Para cik Gading tersenyum sendiri. Adalah dalam waktu yang tidak terlampau lama, burung itu telah menempuh jarak yang cukup jauh, terbang menuju tempat yang sangat dikenalinya, di mana di sana betinanya berada. Ada apa, Lambong? Burung darah ini sudah kembali ke kandangnya. Kakang Para Jikading telah mengirim selai rontal terikat pada badannya. Hmm. Berita apa yang dibawa burung itu? Kita diminta mencegah dua orang senopati yang menempuh perjalanan ke puncak Gunung Kelut. Bermaksud melarung sebuah keris. Nama senopati itu adalah Rudro Pondo dan Dipusari. Kita diperintahkan untuk merampas keris itu. Kita diminta merampas keris? Benar, Kakang Samberwulung. Aneh. Aneh. Ya, sungguh aneh Kakang Paraji Gading itu. Jangan beranggapan begitu. Siapa tahu keris itu bukan keris sembarangan. Bukankah ada yang berpendapat bahwa keris-keris tertentu membawa tuah, bahkan jika keris itu adalah keris kerajaan. Siapa orang yang mampu menguasai pamornya, mungkin akan menjadi raja. Baiklah Lambung, siapkan kuda-kuda kita. Kita coba untuk memenuhi perintah Kakang Paraji Kading itu. Kita harus mengejar waktu dan menempatkan diri di jalan yang akan dilewati oleh kedua senopati itu. Jalan yang masuk akal dari Singasari ke Kelut adalah melalui Terawang. Kita segera ke sana. Seiring dengan waktu yang terus merambat bergerak ke arah sore, dua ekor kuda telah berderap dengan cepat dan kemudian berhenti di sebuah persimpangan jalan di dekat hutan. uh, mengapa berhenti Kakang Samberwulung? Kau berbeloklah ke kanan. Aku akan terus. Mengapa aku harus berbelok ke kanan? Carilah keterangan ke Singasari. Siapa Senopati Diposari dan Rutro Bondo itu? Kapan ia berangkat? Ke arah mana ia menempuh perjalanan? Aku tidak mau kehilangan jejak orang itu. Mungkin saja senopati-senopati itu menempuh jalan lain. Baik. Aku mengerti maksudmu. Sampai bertemu lagi nanti di Terawang. Ya. Ya, ya, ya, ya. ya. Samberwulung berpisah di tengah jalan. Lambung membelok ke arah kanan menuju ke Singasari, sedangkan Samberwulung mengambil jalan terus menuju Terawang, di tempat mana dia berharap akan dapat mencegah Senopati Diposari dan Senopati Rudrobodo. Dan di saat itu pula, di dalam istana Singasari, Putri Kandada telah mengambil sebuah keputusan. hamba ingin kembali ke Panawijen. Tidak, Kendedes. Aku tidak mengizinkan kau ke Panawijen. Mengapa, Tuanku? Mengapa hamba tidak diperkenankan pulang ke Panawijen? Bukankah Panawijen adalah kampung halaman hamba, Tuanku? Saat ini adalah saat yang tidak tepat untuk ke Panawijen. Tuanku, hamba membutuhkan ketenangan. Batin hamba dalam beberapa hari ini telah terkoyak-koyak. Hamba tidak ingin mati karena menanggung kesedihan. Siapa tahu, dengan hamba beristirahat di Panawijen, ketenangan hati akan hamba peroleh dan hamba akan mendapat kesempatan untuk melihat dan menelaah, serta mengambil keputusan yang terbaik. Hamba mohon agar Senopati Diposari ditugaskan mengawal hamba kembali ke Panawijen, tuanku. Diposari saat ini tidak ada. Ya, aku perintahkan pergi ke Keluk. Jika demikian, Tuanku bisa memerintahkan kepada Senopati yang lain untuk mengawal hamba kembali ke Panawijen. Tidak, Gandades. Aku berkata tidak. Jika demikian, Tuanku, biarlah hamba akan kembali sendiri ke Panawijen dengan atau tanpa pengawalan. SMM pun temu guru Dijamin jos Paling murah Paling lengkap Paling murah dan lengkap Oppo Blackberry Samsung Nokia iPhone Advance Ever Cosmito Maxstorm Nextcom SMM pun temu guru Banyuwangi Dijamin jos Jangan tunda-tunda lagi. Segera dapatkan smartphone hanya di SMM Pon Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. SMM Pon, HP terlengkap dengan merek-merek berkualitas dan bergaransi. Tunggu apa lagi? Beli smartphone di SMM Pon Temu Guru Genteng Banyuwangi sekarang juga. Ada BlackBerry, Samsung, Nokia, iPhone, Oppo, Everchoss, Advan, Mito, Maxtron, Nexcom, dan lain-lain. SMM pun Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guruh Genteng Banyuwangi. Paling murah. Bantua yang telah menceritakan kehamilan Ken Dedes itu terkejut ketika Ken Arok menyusul ke baraknya. Di luar dugaan Bantua itu, Ken Arok ternyata meminta saran dan nasihatnya apa yang harus dilakukan oleh Ken Arok. Ayolah, Bibi Umban. Aku berkata sebenarnya. Mungkin kau mempunyai saran kepadaku. Apa yang sebaiknya aku lakukan menghadapi keadaan yang seperti ini? Hamba tuanku, apakah tuanku merasa bahagia dengan berita yang telah hamba sampaikan itu? Tentu Bibi Umban. Aku merasa terkejut dan gembira mendengar ceritamu. Ken segera akan memberiku seorang anak, sebagaimana Ken Umbang juga. Lalu bagian manakah yang membuat tuanku bingung? Ah, kau tentu telah tahu tanpa aku harus menceritakannya. Baiklah, tuanku. Hamba akan memberi nasihat yang mungkin akan bermanfaat bagi tuanku. Menurut yang hamba ketahui, ada dua perkara besar yang pasti dialami manusia. Kelahiran dan kematian. Kelahiran merupakan awal kiprah manusia dalam kehidupan. Sedangkan kematian adalah saat akhirnya. Di antara kelahiran dan kematian itu, ada sebuah peristiwa yang tidak kalah penting yaitu perkawinan. Dengan perkawinan itulah, manusia kemudian beranak pinak. Sepasang, menjadi berpasang-pasang, dan seterusnya perkawinan seharusnya merupakan pelengkap kebahagiaan manusia. Namun pada tuanku, perkawinan yang tuanku alami serasa bagaikan bara api. Ampun tuanku, benarkah dugaan hamba itu? Engkau benar, Bibi Emban. Yang terjadi pada tuanku Sri Baginda adalah karena Sri Baginda beristri dua. Andai kata dua orang istri tuanku itu bisa rukun satu dan lainnya, sama-sama mengabdi dengan tulus kepada tuanku, maka hawa panas di dalam rumah tangga tuanku tidak akan terjadi, tuanku. Nasihat yang bisa hamba berikan kepada tuanku adalah tuanku harus membuat kedua istri tuanku itu rukun. Saling bisa menerima kenyataan. Tuan Putri Kendedes bisa menerima kenyataan hadirnya Tuan Putri Ken Umang Sebaliknya demikian pula dengan Tuan Putri Ken Umang bisa menerima kenyataan bahwa di samping Tuan Putri Ken Umang, Tuanku juga mempunyai istri yang lain, yaitu Tuan Putri Ken Dedes. Oh, itulah yang sulit, Bibi Emban. Bagian mana yang sulit, Tuanku? Membuat keduanya saling bisa menerima kenyataan itulah yang sulit. Tuanku adalah seorang raja. Apapun yang tuanku ucapkan adalah sebuah sabda yang harus dilaksanakan. Tuanku adalah orang yang sakti pilih tanding. Mengapa untuk mengatasi perbedaan pendapat dua istri saja, tuanku tidak mampu? Ah. Tuanku, jika tuanku mendambakan ketenangan di dalam istana tuanku ini, maka satu-satunya cara hanyalah dengan cara itu. Kedua istri tuanku harus saling bisa menerima kenyataan. Tanpa itu, mereka terus akan bersaing, bahkan dengan cara yang nampaknya tidak masuk akal. Kau telah memberi sebuah jawaban yang sederhana, Bibi Emban. Akan tetapi yang sederhana itu sangat mendasar sekali. Ya, aku harus membuat keduanya rukun. Tetapi... Tetapi apa, tuanku? Ah, aku mengenal Ken Umang dengan baik. Karena Ken Umang adalah istriku. Aku mengenal pula Ken Dedes dengan baik. Aku tidak yakin apakah keduanya bisa rukun berdampingan mengabdi padaku. Mereka bukan benda yang bisa diatur bibi emban. Akan tetapi manusia yang mempunyai hati dan perasaan, yang memiliki kehendak. Akan tetapi, waktu terus akan bergerak, tuanku. Segala sesuatu bisa berubah. Apa yang di saat ini tuanku yakini sebagai hal yang tidak mungkin, Apakah tidak mungkin juga untuk waktu-waktu selanjutnya? Nah, jika tuanku Baginda berkenan mendengar nasihat hamba, jangan biarkan Tuan Putri Kendedes terlampau lama berada di Panawijen. Tuanku harus mengusahakan secepatnya agar Pangeran Pati Anusapati yang masih bayi itu kembali ke pangkuan ibunya. Iya, iya kau benar Bibi Emban. Sebaiknya aku memang melakukan saranmu itu. Aku harus membuat Ken Umang bisa menerima kenyataan. Sebaliknya dengan Ken Dedes, ia nampaknya tidak mempersoalkan kehadiran Ken Umang sebagai madunya. Jika aku bisa mengendalikan keliaran Ken Umang, maka dengan sendirinya hawa panas itu akan berakhir. Terima kasih Bibi Emban. Nasihatmu benar-benar aku hargai. tidak lazim itu telah dilakukan oleh Ken Arok. Dia memegang telapak tangan emban tua itu dengan sepenuh hati. Emban tua itu tersenyum, seolah seorang ibu yang baru saja memberikan pangestu dan nasihat kepada anaknya. itu terus bergerak ke arah malam. Adalah di saat itu, seekor kuda berderap kencang menuju terawang. Penunggangnya memacu kuda seolah diburu hantu atau takut kehilangan waktu. bagaimana kelanjutan kisahnya, saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. 956 Bintang Tenggara Spot Musik Indonesia Nah Sobat Bintang itulah tadi ya Kelanjutan dari drama radio serial Sabda Pandita Ratu Untuk episode ke-20 Dengan judul Rembulan dan Matahari ya Seri ke-581 dan juga 582 Untuk Anda yang ingin mengikuti ceritanya Kelanjutannya seperti apa Simak terus saja Setiap jam 9 pagi dari hari Senin Sampai ja, sampai hari Sabtu ya Jam 9 pagi sampai dengan jam 10 Hanya di 956 Bintang Tenggara Saya ini cara pamit dulu dari ruang dengar Anda Selamat siang, selamat berlibur.